الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من آخر الأنبياء والمرسلين Jamaah Masjid Darul Ihsan yang dimuliakan Allah Menurut Al-Quran Surat Ali Imran ayat 14 di antara naluri manusia yang diberikan oleh Allah adanya kecintaan khususnya kepada harta kekayaan Dalam ayat itu Allah berfirman A'udzubillahimasyaitonirrajim Suyina linnas Hubus syahwa minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harf al ayah ada tiga hal yang dinyatakan oleh Allah merupakan naluri dan pembawaan manusia terkait dengan kecintaan itu Pertama kecintaan lelaki kepada perempuan dan sebaliknya tentu saja. Yang kedua kecintaan kepada anak. Dan yang ketiga kecintaan kepada harta kekayaan. Yang dalam ayat ini terkait dengan harta kekayaan oleh Allah malah dirinci jenis-jenisnya. Emas, perak itu tentu saja merupakan simbol dari uang Kemudian al-khailil musawwama, kuda pilihan maksudnya kendaraan yang baik. Kemudian binatang ternak dan pertanian, hasil pertanian. Jadi kalau kita mencintai ketiga hal tersebut di dalam pandangan Islam itu bukan merupakan sebuah kesalahan atau penyimpangan siapapun orangnya. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi lebih memperjelas bagaimana kecintaan manusia kepada harta itu dengan ungkapan laukana libni adama wadianin min malin labtagia thalitha kalaulah seseorang punya dua lembah harta maka dia akan mencari lembah yang ketiga Wala yamla'u jawfabni adama illa turab. Keinginan manusia kepada harta itu, kata Nabi, tidak akan pernah berhenti. Kecuali kalau sudah ditutup dengan tanah. Maksudnya ketika seseorang mati saja baru berhenti kecintaan kepada harta itu. Dia iming-iming berapapun kalau sudah mati nggak tertarik lagi. Selama hayat di kandung badan Kecintaan itu akan selalu ada. Bahkan oleh Nabi disebutkan Yahram Adam yang namanya manusia semuanya akan berubah menjadi tua. Semakin lama semakin tua. Tapi wayasubu minhu isnatani. Ada dua hal yang tetap muda. Tidak pernah berubah jadi tua yaitu al-hirsu alal mal wal hirsu alal umur. Keinginan terhadap harta dan keinginan panjang umur. Kedua keinginan itu digambarkan oleh Nabi tidak pernah surut, malah ya subuh bertambah semakin muda. Semakin kuat keinginan itu. Memang di dalam ajaran Islam oleh Nabi dijelaskan hakikat milik kita itu yang mana sebenarnya. Beliau menyatakan wahallaka min malika. Sebenarnya tidak ada yang disebut harta milik kamu itu illa ma atma sedakta faamdoita, Kecuali harta yang sudah kamu sedekahkan sampai kau laksanakan sedekah itu Aulabista pa'ablaita harta kamu itu hakikatnya apa yang kamu pakai sampai pakaian itu rusak. Wa ma'akalta dan apa yang kau telah makan. Jadi yang yang masih ada di lemari makanan yang banyak itu sebenarnya baru akuan saja, belum menjadi harta kita yang sebenarnya. Jangan-jangan ketika kita lengah malah Makanan yang ada di meja atau di lemari itu jadi milik atau rizki kucing. Demikian juga harta yang banyak di lemari, pakaian di lemari. Sebenarnya yang bergantungan itu baru pengakuan saja bahwa itu milik kita. Tapi ketika musibah datang misalnya rumahnya terbakar maka yang menjadi harta kita hanya tinggal yang dipakai saja. Yang dilarang di dalam ajaran Islam sebenarnya bukan masalah kecintaan kita terhadap harta itu. Seperti diungkap oleh Allah di surat Al-Munafikun ayat 9. Ya yuhalladzina amanu. Wahai orang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum ang dzikrillah. Yang dilarang oleh Allah ternyata hanya satu aspek saja Bukan masalah kecintaannya, tapi jangan sampai kecintaan kita kepada istri, kepada suami, kepada anak, khususnya kepada harta benda, itu membuat kita lupa zikir kepada Allah. Pengertian dari lupa zikir kepada Allah menurut para ahli tafsir mengandung beberapa pengertian yang luas. Bisa yang pertama dalam arti lupa beribadah. Sekarang kan banyak orang yang mengejar harta kekayaan, ingin jadi orang kaya, pergi subuh, pulang malam, sampai tidak sempat melaksanakan sholat yang lima waktu. Kadang jumaahan yang hanya seminggu sekali juga sudah tidak keburu apalagi hadir ke pengajian seperti model kita sekarang ini. Nah, orang seperti ini termasuk kategori orang yang lupa zikir kepada Allah. Akibat kecintaan kepada harta benda. Oleh sebab itu yang disebut zuhud di dalam Islam pengertiannya bukan hidup miskin, bukan hidup sengsara. Sebab di zaman Nabi juga ada orang-orang yang termasuk kategori orang kaya seperti hanya sahabat Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Amr bin Yasir dan sebagainya. Tapi mereka tetap zuhud dalam arti hidupnya tidak diperbudak oleh dunia. Di kita malah banyak orang miskin justru tidak zuhud. Yaitu mereka-mereka yang seperti digambarkan tadi, Pergi pagi pulang malam, banting tulang peras keringat, mengejar harta kekayaan sampai lupa beribadah kepada Allah. Padahal pada akhirnya sebahagian dari mereka yang hidup seperti itu jadi orang kaya tidak. Urusan akhirat tertinggal. Saya pikir manusia seperti ini adalah manusia yang paling rugi karena di dunia sudah sengsara, di akhirat celaka. Masih mending di dunia kaya, di akhirat masuk neraka. Jadi banding dengan yang tadi maksud saya. Sob yang tadi hidupnya tragis sekali. Di dunia sudah miskin dan sengsara. Di akhirat malah celaka karena tidak beribadah kepada Allah. Di kita kan ada yang mendefinisikan hidup zuhud itu dalam pengertian hidup miskin. Sehingga mereka selalu berupaya untuk tampil eh, sederhana, eh, kucal dekil kumal kotor saya pikir yang begitu bukan zuhud tapi zorok gitu ya, Islam tidak menyuruh kotor seperti itu Islam justru mengajar kita untuk hidup bersih yang kedua yang disebut lupa zikir kepada Allah dalam pengertian lupa akan hukum batas halal dan haram Rasulullah SAW pernah mengungkapkan kekhawatirannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. yakni ala nasi zamanun. Akan datang kepada umat manusia sebuah masa. Mayubalil mar'u min aina asobal mal min halalin au min haramin. Pada zaman itu, kata Nabi, orang sudah tidak peduli lagi. Apakah harta ini halal atau haram. Pokoknya asal duit sikat. Nah, apa yang dikhawatirkan oleh Nabi ini rasanya pada zaman kita sekarang ini banyak kita saksikan bahkan mungkin kita rasakan. Padahal di surat Muhammad kehidupan seperti itu digambarkan oleh Allah kal Yakuluna wa yatamata'una kama ta'kulul an'am senang-senang dan makannya itu seperti hewan atau binatang. Kalau kita memperhatikan sapi atau kerbau, dia tidak pernah berpikir apakah dedaunan atau rerumputan yang hijau itu hak dia, milik dia, milik tuannya. Ah, yang penting hijau, dia makan. Nah, kalau kita bersikap hidup seperti itu, ini uang hak saya bukan. Milik saya bukan. Ah, yang penting duit, sikat. Nah, saya pikir tidak berbeda sikap kita itu seperti beliau tadi gitu ya. Seperti binatang tadi. Dan itu yang memang dilarang di dalam ajaran Islam. Yang ketiga yang disebut lupa zikir kepada Allah dalam pengertian lupa akan hisaban Allah. Nabi pernah mengingatkan kita, kelak di akhirat la tazulu kodama abdin. Kaki sebab seseorang itu nanti di akhirat tidak akan bisa melangkah. Apakah menuju surga atau menuju neraka? Hatta yus'ala. Sehingga orang itu akan dipinta tanggung jawab. Diperiksa Pertama an umrihi bima afnah. Soal umur kita. Habis dipakai apa? Umur yang merupakan nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan lama dan panjang yang tidak sama nanti akan dipinta tanggung jawab. Dipakai apa? Yang kedua, wan ilmihi pima afnah, pima eh, fala, maaf. Soal ilmu sejauh mana pengamalannya. Malah Nabi sudah mengingatkan kita, asadun nas adaban yaumal kiamah. Orang yang paling keras azabnya pada hari kiamah adalah alimun, orang alim, orang yang berilmu, tapi la ya'malu bi amalihi, ia tidak mengamalkan ilmunya. Sehingga ada orang beranggapan kalau begitu mendingan jadi orang bodoh saja katanya. Sebab kalau jadi orang bodoh nanti pertanggungjawabannya ringan. Padahal sama saja. Sebab di dalam Islam itu tolabul ilmi itu uh, wajib, ya. Bahkan Allah sudah me menyatakan di surat An-Nahl bahwa Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Manusia itu semua terlahir dalam keadaan tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu. Kemudian oleh Allah diberi bekal Wa sam'a wal wal Kemudian kita diberi bekal untuk tolabul ilmi yaitu as pendengaran, kemudian penglihatan dan pikiran. Itu bekal untuk tolabul ilmi sebenarnya. Sebab kalau kita hadir ke pengajian, hadir di pendidikan, hadir di sekolah, telinga ini sudah tidak mau mendengar, biasanya mata juga nutup. Kalau mata nutup maka pikiran juga menutup. Tapi ketika telinga senang mendengarkan maka mata juga terbuka. Pikiran kita juga jadi muka. Ada ancaman malah oleh Allah di surat Al-A'raf itu. Walakad dharana li jahannama kathiran minal jinni wal ins. Aku telah menyediakan bagi penghuni neraka jahanam itu banyak dari golongan jin dan manusia. Kenapa? mereka dijanjikan tempat kembalinya neraka jahanam. Ternyata penyebabnya disebut di ayat ini adalah karena manusia itu tidak mempergunakan modal dasar tolabul ilmi tadi lahum kulubun layab kohu nabiha walahum ayunun layub siru nabiha walahum adanun layas layas mau nabiha diberi telinga tidak dipakai mendengar diberi mata tidak dipakai membaca kemudian diberi pikiran tidak dipakai mikir di sini menunjukkan bahwa menjadi orang yang tidak berilmu karena tidak belajar juga berat pertanggungjawabannya. Tapi jadi orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya juga dinyatakan lebih keras siksaannya atau hukumannya diberikan oleh Allah. Bahkan di hadis lain Nabi mengingatkan bahwa inna nasan min ahlil jannah tolikuna ila unasin min ahlin nar. Nanti pada hari kiamat ada penghuni surga yang kemudian pergi melihat-lihat ke neraka. Karena mungkin ada suami kehilangan istri, ada istri kehilangan suami, ibu bapak kehilangan anak, ada murid kehilangan guru atau sebaliknya. Dalam hadis ini yang digambarkan ada murid kehilangan guru. Kita masuk surga loh, guru-guru kita pada kemana ini? Maka mereka pergi, kata Nabi, melihat ke neraka, ternyata ada di neraka tuh Lalu mereka bertanya kepada gurunya itu, "Dakhaltumun nar?" Loh, kok Anda masuk neraka? Wallahi ma dakhalnal jannata illa bima tuallimuna minkum. Demi Allah, kami ini kan murid-murid Anda. Bisa masuk surga itu berkat ilmu yang Anda ajarkan kepada kami. Lah kenapa kami yang diajari malah masuk surga, Anda yang mengajar malah masuk neraka? Maka kata Rasulullah, gurunya itu akan menjawab, Bala, benar, of course. Kunna nakulu wala naf'alu. Kami, kata guru-gurunya itu, ketika hidup di dunia hanya pandai ngomong, tapi tidak pernah mengamalkan. Di sini menunjukkan bahwa itu hadis-hadis menggambarkan bagaimana ilmu yang kita miliki, kita terima, juga akan dipinta tanggung jawab. Dan yang ketiga menyangkut masalah harta kita. Kalau harta itu akan ditanya dua aspek min aina tasabah wa fima anfaqah dari mana harta kita dapatkan dan yang kedua di mana dinafakahkannya dihabiskannya harta itu Malah saya membaca di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi bersabda begini, "Kumtu ala babil jannah, Abu Abil jannah." Nanti pada hari kiamat aku akan berdiri di pintu surga. Faidah ammatun man al-masakin Ternyata ketika aku berdiri di pintu surga, kebanyakan yang masuk surga itu adalah orang-orang miskin. Tentu saja hadis ini bukan berarti kemudian kita berpikir, oh kalau begitu mendingan hidup miskin saja. Supaya masuk surga, belum tentu. Mending kalau di dunia miskin di akhirat masuk surga. Kalau di dunia miskin di akhirat masuk neraka, ruginya dua kali malah. Karena hadis ini sebenarnya bukan bukan ke arah itu Penegasannya bukan ke persoalan miskinnya. Sebab kalimat selanjutnya wa ashabul jiddi mahbusun. Orang-orang yang punya harta benda yang banyak, mereka tertahan, bukan berarti tidak masuk surga. Tertahan karena hisabannya lama. Kalau orang miskin mungkin karena harta yang dimilikinya juga sedikit, jadi kalau di dunia ya diperiksanya juga oleh KPK itu sebentar. Tapi kalau hartanya yang dimiliki banyak, tentu saja hisabannya menjadi lama. Dan ini hadis ini sebenarnya sama mengingatkan bahwa harta yang kita miliki itu akan dihisap. Sebenarnya bagi orang yang kaya yang bisa memanfaatkan hartanya untuk kebaikan, untuk amal kesolehan, justru peluang untuk mendapat kebaikan lebih terbuka. Di dalam kitab Sohih Bukhari dan Muslim Diriwayatkan pernah ada orang-orang miskin datang kepada Nabi. Kemudian mereka berkata, "Dhahaba ahlud dusur minal amwal bidarajatil ula wan na'imil muqim." Rasulullah, kami ini orang-orang miskin dalam urusan amal kesolehan ini merasa tertinggal oleh orang-orang kaya. Memang kenapa kata Rasulullah ma'adaka? Memang kenapa? Lalu orang-orang miskin itu menjelaskan, Yusoluna kama nusolli. Ketika kami orang miskin salat, orang kaya juga sholat. Wayasumuna kama nasumu. Ketika kami orang miskin saum, orang kaya juga saum. Artinya dalam urusan ibadah yang sifatnya badania, ibadah fisik antara si miskin dengan si kaya sama. Mungkin akan membedakan hanya dari aspek sejauh tingkat keikhlasan dan kehusuan dalam beribadah itu. Kata mereka, walahum padlul amwal. Rasulullah orang kaya itu punya harta lebih. Yahujuna nabiha Orang kaya dengan hartanya bisa haji. Sementara kami orang miskin tidak bisa. Karena tidak punya ongkosnya. Wa tamiru nabiha Orang kaya bisa umroh. Sementara kami juga tidak bisa. Wa mereka orang kaya bisa sedekah dengan harta. Kami orang miskin bukan memberi sedekah malah menerima sedekah. Dari ungkapan sahabat-sahabat yang termasuk golongan miskin ini menggambarkan kepada kita bahwa sebenarnya orang punya harta lebih, diberi harta kekayaan lebih oleh Allah, punya peluang dan kesempatan untuk mendapat kebaikan lebih terbuka, lebih leluasa dibanding dengan orang-orang miskin dalam urusan amal soleh. Kalau memang bisa memanfaatkan hartanya itu untuk uh, uh, apa, pengabdian diri kepada Allah. Oleh sebab itu, pengertian yang keempat dari kalimat uh, la tulhikum ang jangan sampai melupakan diri kamu kepada zikir zikir kepada Allah itu dalam pengertian lupa akan kewajiban yang ada dalam harta itu. Kita semua sudah sama-sama mafhum bahwa di dalam harta kita itu ada hak orang lain, ada hak kaum duafa, fakir, miskin, yatim dan sebagainya. Baik itu dalam bentuk zakat, infak, atau sodako atau wakaf. Nabi pernah mengingatkan kita al-wail kullal wail. Itu pengertiannya al-wail celakalah. Kullal wail dengan secelaka-celakanya. Atau mungkin dalam bahasa lain, kalimat lain, amatlah celaka. Siapa? mantaroka ialahu orang yang meninggalkan keluarganya, anak dan istrinya dalam keadaan hidup mewah, hidup lebih dari cukup, tapi wakadama nafsu nafsahu ila rabbih bisyarin. Sementara dia sendiri menghadap kepada Allah tanpa bekal apa-apa. Orang selalu berpikir mencari harta itu untuk masa depan. Tapi sampai usia tua juga masih bicara masa depan. Jadi yang disebut masa depan itu yang mana sebenarnya? Saya pikir yang ada malah rumah masa depan itu malah lebih konkret ya, yaitu kuburan tipe 21. 2 meter kali 1 meter itu sama nanti dapatnya. Kita untuk hidup yang katakanlah di Indonesia rata-rata berapa tahun? Katakan maksimal 70 atau 80 tahun. Sudah menyiapkan sawah sekian hektar, kebun sekian luas, deposito sekian banyak dan sebagainya. Sementara untuk kehidupan yang abadi, justru kita sering lupa sudah berapa rupiah yang dititipkan dalam kebajikan. Kalau tanah sudah berapa meter yang kita wakafkan dan seterusnya. Ini yang dimaksud oleh Nabi dalam ungkapan yang tadi. Celakalah orang yang sibuk mengumpulkan harta tapi untuk ditinggalkan. Keluarga memang dalam ajaran Islam harus dipersiapkan. Jangan Nabi menyatakan bahwa uh, kamu meninggalkan keluarga kamu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik. Min antadarohum alatan yatakapapunan nas daripada kamu meninggalkan keluarga kamu dalam keadaan miskin, sengsara, hidupnya e, bergantung kepada bantuan orang lain dalam arti menjadi benalu lah katakan dalam tanda kutip. Tapi jangan sampai ketika kita e, mempersiapkan kehidupan anak dan keturunan kita supaya mereka tidak hidup miskin, jangan sampai kita lupa juga membekali diri bahwa kita akan menghadap kepada Allah. Sebab sebagaimana diingatkan oleh Nabi ketika beliau menyampaikan khutbah Jumat pertama kali datang di Madinah bahwa kita nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan hupatan urotan gurola dalam keadaan tanpa alas kaki telanjang dalam keadaan kulup Hadis ini sebenarnya menafsirkan firman Allah di surat Al-An'am walaqad ji'tumuna furada. Kamu akan datang menghadap kepadaku nanti itu furada, seorang-seorang, one by one. Kama khalaqnakum awwala marrah seperti ketika kamu lahir dari rahim ibu. Kita terlahir dari rahim ibu kan seorang-seorang. Bayi kembar juga keluarnya seorang-seorang. Di Palestina ada seorang ibu melahirkan bayi delapan, keluarnya satu-satu. Semua bayi terakhir dalam keadaan tanpa alas kaki, tanpa pakaian, dan belum dihitan. Kita juga nanti akan menghadap kepada Allah kata Nabi, seperti bayi, seperti bayi dalam pengertian tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan belum dihitan. Matahari akan didekatkan, kemudian Kata Nabi kita akan menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, tapi tidak ada yang nampak kecuali ma amalihi yang terbayang itu kecuali amal kita ketika hidup di dunia ini. Kalau kita merasa dalam kehidupan sekarang ini banyak amal soleh belum sempurna. Banyak dosa belum dimintakan ampunan. Banyak nikmat belum bisa disyukuri. Maka ketika melihat ke depan, Nabi menyatakan, Pala yaro ilan nar, tidak ada yang terbayang kecuali api neraka. Tilko awaji ada di depannya. Para sahabat mendapatkan penjelasan soal kiamah tersebut. Banyak yang menangis. Melihat sahabatnya menangis, kemudian Nabi menyatakan, Ittakun nara. Bentengi, halangi diri kamu sekalian dari siksa api neraka. Walau bisikin minta meratin Walaupun dengan hanya kurma sebiji, sedekahkan, kata Nabi. Dari ungkapan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa harta yang kita titipkan dalam bentuk zakat, infak, sodako atau wakaf, apalagi sekarang wakaf itu uh, ada wakaf tunai. Kalau wakaf tanah itu kan bayangannya mahal, bisa puluhan atau ratusan juta. Tapi sekarang para ulama berdasarkan hadis-hadis ayat-ayat Al-Quran mempatuakan boleh dengan uang wakaf tunai dengan catatan uang yang diwakafkan itu tidak boleh hilang pokoknya. Kemudian dititipkan dalam uh, yayasan atau lembaga-lembaga ekonomi atau keuangan syariah untuk dijadikan sebagai modal kegiatan usaha yang harus dijaga sampai harus dijaga uh, harga atau kualitas dari uang itu. Yang dimanfaatkan adalah hasil dari wakaf tunai itu. Seperti hanya dari kebun, hasil dari kebun itu. Wakaf sawah, hasil dari sawah itu yang boleh dimanfaatkan, tapi sawahnya, kebunnya itu tidak boleh hilang. Maka wakaf tunai juga sama seperti itu, sehingga nominalnya bisa lebih kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bisa 10 ribu, bisa 10 juta, atau bisa lebih besar dari itu. Dan itu adalah yang insya Allah kalau kita laksanakan dengan ikhlas, maka itu yang akan menjadi benteng bagi diri kita dari siksa api neraka. Dan yang terakhir yang disebut dengan lupa dikir kepada Allah itu bisa dalam pengertian lupa akan janji kepada Allah. Sebab di surat At-Taubah ayat 75 76 Allah pernah menyindir sebenarnya ada perilaku sahabat di ayat itu dinyatakan wa minhum man ahadallaha di antara manusia ada yang berjanji kepada Allah. Bisa berjanji dalam bentuk ungkapan di hadapan manusia. Bisa juga berjanji dalam doa kepada Allah. Lain atana min fadlihi. Kalaulah Allah beri kepadaku anugerah karunia. Diberi harta kekayaan yang banyak. Lana soddaqonna. Walanakunanna minas solehin saya akan sedekahkan, saya akan infakkan harta sebagiannya itu Kemudian aku akan menjadi orang yang soleh. Kan biasanya begitu memang. Orang kalau miskin dengan harta, kaya dengan lamunan dan cita-cita. Kalau saya kaya, kaya orang itu bikin masjid segede itu mah gak usah minta kepada orang lain. Saya bangun sendirian. Kenapa ngelamunnya bagus? Karena uangnya juga tidak punya. Berjanji, bercita-cita, Bagus ketika miskin dengan harta. Malah kepada Allah juga berjanji dalam doa. Tapi palamma atahum min fadlihi ketika oleh Allah dicoba diberi itu harta banyak. Bakhilu bihi Allah mengingatkan kemudian mereka berubah menjadi bakhil. Watawallahu wahum mu'ridun mereka malah kemudian berpaling dari janjinya itu. Ini termasuk lupa kepada Allah, lupa dengan janji kepada Allah. Kalaupun ada ingat dengan janji itu, sebahagiannya malah memberikannya dipilih mana kira-kira yang ia sendiri sudah tidak suka. Padahal di Quran surat Al-Baqarah ayat 267 Allah sudah mengingatkan wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan kau memilih-milih apa dalam urusan infak sedekah wakaf itu harta yang kamu sendiri sudah tidak menyukainya, al khabir yang jelek. Tapi memang kenyataan banyak seperti itu. Oleh sebab itu disindir oleh Allah dalam An-Nahl ayat 62, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Mereka menjadikan buat di jalan Allah itu apa yang mereka sendiri sudah tidak suka. Ini ada jam dinding nih ngaco terus nih. Dikemasjidkan sajalah lumayan buat hiasan dinding baru dikemasjidkan damnya sudah ngaco. Sehingga kenapa adan di kita tiap masjid jarang bareng? Mungkin salah satu penyebabnya ada jam yang sudah error begitu. Ini ada kursi ini di rumah reyot, nggak ada temennya, lumayan buat diuk Dikemasjidkan. Ada tikar bekas bungkus jenajah, tidak mau ambil di rumah, dikemasjidkan. Gitu. Ini ada anak nakani ke, ke kan Gitu. Ini ada duit nih sudah susah laku nih diketak amalkan gitu. Ada sayur nih sudah basi diketetanggakan. Nah ini termasuk aluna lillahi mayakroh Perilaku-perilaku seperti itu masih banyak kita dapatkan di dalam kehidupan kita padahal itu sebenarnya sudah diingatkan oleh Allah Makanya Allah menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan al-birra, kebaikan yang banyak di sisi Allah sehingga kamu menginfakkan harta yang kamu masih sukai. Jadi pengertian dari jangan sampai harta, kekayaan dan anak serta istri atau suami itu membuat kecintaan kita itu lupa dikir kepada Allah dalam pengertian lupa ibadah, lupa akan batas-batas hukum halal dan haram, lupa akan kewajiban yang ada di dalam harta itu, dan yang keempat adalah lupa bahwa eh, lupa akan janji kepada Allah. Dan yang terakhir sekali eh, ada satu hal lagi kalau melihat hadis Nabi bahwa harta kekayaan itu jangan sampai kecintaan kepada harta itu berubah menjadi penyakit yang disebut penyakit hubud dunia. Jadi ada hubud dunia kecintaan yang merupakan naluri, tapi kecintaan kalau sudah melupakan diri kepada dikir kepada Allah itu sudah berubah menjadi penyakit hubud dunia. Orang kalau sudah apa di, dinyatakan oleh para ulama tafsiran dari hubud dunia itu, penyakit hubud dunia itu kalau kita sudah tidak bisa lagi merasa betah, tumaninah dalam beribadah karena pikiran selalu terganggu oleh urusan dunia. Sholat jadi ngebut lantaran ingat dengan untung, keuntungan yang besar. Khutbah Jum'ah baru sebentar saja, baru 10 menit, waduh sudah gelisah gitu. Karena pikiran terganggu oleh urusan-urusan dunia. Kadang-kadang habis sholat juga assalamualaikum, assalamualaikum, langsung lari Lupa wiridan, lupa zikir karena terganggu oleh urusan-urusan. Ya kalau sekali dua kali mungkin kesaking penting masalah. Tapi kalau setiap kali kita gitu ibadah sudah tidak bisa lagi tumaninah, maka kecintaan kita kepada harta itu sudah bergeser lagi bukan kecintaan yang dimaklumi, dianggap naluri, tetapi sudah bergeser menjadi sebuah penyakit, penyakit hubud dunia yang memang dilarang di dalam ajaran agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kealpaan dan dosa kita, meluaskan harta dan rizki kita, serta kita diberi kemampuan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memanfaatkan harta dan rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk bekal menggapai kebahagiaan yang hakiki dan abadi kelak di kemudian hari. Allahumma rabbana La tuakhidna inna sina au akhtana. Rabbana la tusik kulubana ba'da id hadaitana wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.